Allah'a emanet Senajan Torano kata salasan atau isnada ini Kemudian Daud meniatkan itu maka waktu wakada wakada wakawak itu lak alkina itu itu lapat ora ceplos tapi Walau anti tolikon Kita kita wanawa kawasidat Mongko jadi kita Wakila lan Uno. Utai sujati wa almamdu bareng intinya Kultu ngucap ingsun walau kola anti wa sujati Wa nawa kalmandu Wakila wati Wawaw alam Walau arote lamun ngersakno sapa wong ayaku ngucap sapa man anti talikun. Jadi ada masalah Pokemon terus kalau ada lavatori dan kemudian lafaz itu diniati maka kita sesuai lafaz. ini adalah lafaz sorry yang diniati. Tapi sorry yang diinginkan belum kesampaian. Ini jadi masalah. Paling ngerti. Walau arusnya lamun ngarep nosok, sopong ayah kurang dan ucap sopong. Ucap anti to dikun salah. Eh, si orang tadi jelas menginginkan lafaz anti tolipun salasa kamu mau saya pegat tiga kali jauhilah ngakoni nabi muni anti tolipun salasa Pamatat moko mati sopo jauhjah kau beratama mitolipun Sebelumnya sempurnani lafad tolipun Lam yakok mongko ratu niko betolak Terus Jadi lengi itu mutolik orang yang itu cara pikir berstatus orang yang menceraikan. Masalahnya menceraikan itu juga mahal, juga tempat. Kemudian yang diceraikan jenis perempuan sing tidak menjadi tempatnya terceraikan. Ya, tidak menjadi tempatnya terceraikan karena bangsanya karena mati. Nah problemnya dalam hukum Islam itu kan mati tidak mati itu hampir sama karena nanti ada hak waris. Ora iso meninggal tapi nak mati ngampun boten cucu. Jadi kira tahu ngaji karena dalam tulisan Islam itu kan misalnya masih istri kan punya warisan. Kalau tidak ada istri ya ada punya hak waris. Nah, pertanyaannya secara fikih kan tolak itu tidak ada syarat kabul. Misalnya bujumu kamu ceraikan dia kabul tidak kabul kan wakoat tolak. Tapi kalau mati gimana? pertanyaan walau aroda ayakula anti tolikun salatan kamu saya cerai tiga kali Lama tat, terus kemudian jauh-jauh kamu, istri kamu mati sebelum kali tolik Jadi baru anti kamu mati Lam yakok mengkaratun mikro tolak Aku jauh. utawa sausai kata tolik Jadi sudah sudah cara musnad, musnad ilah sudah menjadi terkait uh, eh, muktada ya sudah menjadi terkait mustasa kubar anti tauli ya, kenapa kobra salasan sebelumnya kalimat salasan ya fasalah semoga tetap tuliso tentu ya karena suami itu benar-benar niat ingin mengatakan kamu saya ceraikan tiga kali ya saya lagi ya kamu saya ceraikan tiga, kali nah cara aku kan gitu ya aku itu cara bahasa Arab kalam itu sempurna setelah ada musnad dan mustatil jadi kalau ada musnad sudah ada khobar kalau ada fi'il ada fa'il lainnya itu adalah sudah misalnya maupun mutlak maupun maupun beh maupun lihat. saya pokoknya liane Mutaja Bukar dan Fi'il Fa'il kan sudah no? Jadi tidak rukun isnad apa? Tidak rukun isnad dalam nafsu Jadi misalnya dari Nisa sebenarnya juga sama Tapi kan kita tidak ngerti itu lah apa untuk syariatnya. Ya kamu saya ceraikan tiga kali. Kemudian sebelum kata tiga kali, istrinya meninggal. Maka kalimat itu yang menjadi sah kan karuan apa? Kamu terceraikan apa? Kamu terceraikan. Nah, soal tiga kali ini niat saja sudah cukup karena di, dari awal ingin menjatuhkan talak tiga kali maka tetap terjatuh tiga kali. Beda dengan yang kasus pertama. Memang kalimat kamu saya ceraikan itu kan belum sampai kamu saya ceraikan. jadi baru kamu saja terus meninggal. tiga kalimat ini tidak sempurna, apa? Jadi beda sekali kan. Jadi apa? Walau aroda ya pula anti tolikon salasan famatat kobra tamami tolik berarti mutadak tambah kobar lam yakob. Aku gak jauh tahu lapat tolik kobra salasan sesungguhnya kalimat salah satu juga masalah semua mongkol jatuh tiga talak wakila wakila wakila lagi ini saya mulai wa wa in anti tolikun anti tolikun anti tolikun wa la fasun fasalat Nah ini saya paling sering terjadi ngobrol ini dikati bareng-bareng saya mulai ini iya. karena ngobrol itu cara berpikir begini. Umpama Rasulullah Sugeng lah, itu fakih itu memang ah, pelaku pelaku fakih itu kan aktor atau dalam bahasa fa'il atau dalam bahasa politik memang ya dia aktornya kalau melihat dia aktor itu kan harusnya punya otoritas semua semuanya dia kita dengar ini jenis subjek bila yang ini dia yang aktornya ya apa saja yang kita dengar namun apa saja kita dengar bila yang ingin tambah sumpah pun kita dengar karena dia tapi problemnya kadang orang itu saking gobloknya punya omongan kanalan kalau kita sahkan mungkin dia paham atau dia uangnya mau unik orang seniman, orang aneh ini kan manusia kan ada sekian kemungkinan Hmm. ada sekian nah, itu kan repot nah, sekian kemungkinan ini kemudian mau tidak mau kadang jatuhnya sholat janda itu tergantung hakim hakim dalam hal ini ulama fatwanya ulama bukan karena ulama yang bisa menceraikan enggak tapi kalimat itu mengarah ke cerai dan tidak terus ngelanangi wong aneh mau dibenarkan lafaz tidak mendukung, mau disalahkan dia punya hak menentukan niatnya karena dia pelakunya. ya itu nanti ada beberapa masalah yang yang fukoha ya, yang ahli fikih ngalami seperti itu. Ya sudah seperti itu. Jadi nanti nanti apa pola-pola itu kelihatan. Ini kita memahami secara tahqiq yang kita makan ulama. Jadi ada orang ngomong wa ingkola alamun apa sopo Anti tolikon kamu itu terceraikan. Anti tolikon kamu terceraikan. Anti tolikon kamu terceraikan. Ini semua jumlah terulang tiga kali. Semua jumlah terulang tiga kali. Ya, jadi kamu mantau sama istri kamu, gue tak pegat, gue tak pegat, gue tak pegat. Watafolala menyelingi, menyelingi itu membatasi dua kalimat atau jeda dua kalimat. Apa faslon pemisah? Fasalasun mongko dadi telu. Wa illa e wa illam yatakhallal faslun fa in qasad. Mongko lamun <coughs> dan ing tauhid. Fawa hitatan e fatola kuwa hitatan. Atau fawa hitatan e wa kuwa kuwa hitatan. Awis di nafal utawa nejo ing istinaf. Mangawiti insya fasalah semua telu. Wakada wakawuku isalas, e eh, eh, wakada e wakawuku itolak isalasan, wakada e eh, wakawuku itolak isalasan, in atlak kolamun mutlak nasopo wong, bila dari ing dalam kau sinar. Ini tanda beres pulang. Jadi ini Mula mulang bab sholat terakhir ngantos bab taklek bil masyiah. Ngantos bab taklek bil masyiah. Liyane iku pun gampang. Misalnya gini rumah ono mun sampean rasa anut mawon. Misalnya Wes ini menjadi bahasa Indonesia ini menjadi bahasa Indonesia sekali Ya kamu bentrok sama istri, namanya cerai kan rata-rata bentrok, bisa karena materi atau cemburu atau apa. Pertanyaannya gini ya, secara psikologi. Makanya mungkin suatu saat itu tapi ya kurang mungkin ya. Wong ahli fikih kan mesti rawan. Jadi sebenarnya tetap tambah harap hukum. Sebetulnya kalau kita kita kita peneliti fikih, maksudnya peneliti fikih yang ini kita pakai, angan-angannya ada. Terus ngerti ke psikologi manusia itu saja nih sing Ini masalahnya kan kadang menurut ada orang ahli fikih karena tekstil dia bacanya banyak, tapi rata nalar. Karena ya jenisnya jenis orang yang goblok, maksudnya moco iso nak ngeriwayatno tapi nak angan-angan Ono model kampus, disangen-angen tapi mau motor. Jadi ya repot akhirnya. Nah, angen-angen tok tapi mau motor. Nanti soal analisis Islam untuk gini, tapi aja ono syarat rukun Islam. Kan banyak ada di Misalnya haji itu gimana? Wah ini silaturahim global, orang saling hubungan ini. Tapi betapa itu? Enggak, pasti rukunnya haji itu biro. mau tapi nak orang analisis penginter oh, ini terjadi ekonomi global, silaturahim antara apa bangsa, semua orang di depan Allah sama saat. Pinter gue ngomong ngono, balik kong kampus jenis ngono nanti itu kuat ngomong. Tapi jangan apa? tapi tak koi isarat lain bahwa kumpulnya biro, syaratnya biro. Sing batal apa Nah santri walian. Ora hati lo muson? syarat apa. Tapi cara takut pun gini ngaji, ya lu mau aja jadi kamu yakin. Wah, ini ya. Ya itu kali itu loh. Kalau ngomong ada analisis, wah fungsinya sholat, ini dari lo ambil nafas loh. Orang rukuk peregangan. Sujud ini menstabilkan tubuh, mereka mengalirkan darah ke otak. Lu ngomongnya dong ini, mana kakak sing batal lo sujud kok bayar itu mikir. Nah santri walian, cara punya sujud apa? Takut fungsi sujud cara medis. Karo sujud sujud wae mikir medis bareng. Nah coba sekarang sekarang ada analisis. Orang cerai itu sebetulnya kemungkinannya dua. Luwes mesti. Satu, masalah itu ada di kamu saja. Kemudian kamu untuk menceraikan istri mencari-cari masalah. Itu juga mayoritas. Misalnya selama ini kamu baik-baik sama istri dan memang istri kamu baik. Cuma tingkat kecantikannya misalnya 6. Dan untuk orang yang kelas kecantikannya enam, itu kan diceti gelem, masa gelem, kalau gue di sapi, kan nyapu ya gelem, kalau gue pegawai negeri, ya kan kau kan notos sepatu ya gelem. Tapi kecantikannya nilainya enam. Dunia perilakunya baik. Kemudian karena kamu beling, serai-rai beling kan, ya itu soleh suwe-suwe. Ketemu di kantor perempuan yang cantiknya itu sembilan. Terus sawangannya cara kelak menjadikan. ini lagi tenang. Nah, kamu nyari-nyari salahnya istri itu karena salahnya istri apa kamu kamu mendapat skor yang nilainya 9? <laughs> Jadi nggak perlu salah sebetulnya. Gara-gara keselip kelas ini. Terjadi semua orang. Itu kan ibarat ada seseorang punya kiai ilmunya itu 45. Ya nah, kiai ini baik. Sama dia baik, mata. Suatu saat anak ini kenal bangun atau kenal kiai yang tutup. Itu mulai meninggalkan kiainya bukan karena benci, karena ketemu yang lebih keren. Nah, sebenarnya dia yang pertama tetap baik-baik saja, baik. Nah yang jenis seperti ini itu ketika melafatkan tolak itu gak seru-seru amat karena dia punya nurani kalau dia yang cari-cari masalah. Karena Quran nak buat jenis ini itu Stefain apa anakum tabu alaihina Sabila sebenarnya setelah perempuan itu baik kamu jangan cari-cari masalah. Benar betul. Yang cantiknya skornya 9 tadi. Mau di kantor urun Pak, apa butuh teh? Lu sekore tiga sepuluh. Pak, sekedar perhatian, saya mulai hati-hati mas ya sekore. <laughs> Jadi, bujumu sing nawani teh, mijeti, ngumbah kaosem sing bau mau ya. Wes nilainya mau loro, telu, loro, telur. Memang kamu sebenarnya masalahnya bukan di pelayanan, tetapi sadar nah ini kalah sekore Untuk tandingnya sembilan, itu tandingnya. Nah, Nanti kelihatan di ekspresi tolak. Delala kayak gue ya wong aneh. iblis setan kan wong nah, ketika kamu mencoba adalah dengan kalimat yang aneh. Ini yang ngelong fikih. Jadi tadi ketika ada cekot tekstil yang ingin. Kamu saya ceraikan, kamu saya ceraikan, kamu saya ceraikan. Sampai tiga kali. Nah, tiga kali ngel ngelong alif oke. Kenapa ngel ngelong begini? Nah, tanya. Itu jatuh tiga apa satu? Ya, kemungkinan tiga, kemungkinan satu. Ya, kamu saya ceraikan, kamu saya ceraikan, kamu bukan bilang gini, kamu saya ceraikan tiga, karuan tiga enggak, kamu saya ceraikan, kamu saya ceraikan, kamu saya ceraikan. Maka kemungkinannya itu bisa cerai, terceraikan secara berbeda tiga kali atau ceraikan satu. Karena ketika orang itu terkontrol, maka bisa kalimat itu semuanya insya atau istinaf kalau dalam bahasa Arab. Insya itu kamu terkontrol, otak kamu terkontrol. Memang trauma dengan rai sing pas-pasan, kemudian kamu punya alternatif nilainya sembilan. Makanya kemarin kamu saya carikan kurang seru ditambahi. Seru pomnya maksudnya ditambahi lagi ya. sehingga jadi tertolak. Tapi bisa saja kamu orang emosi. Orang emosi itu tidak niat memperbarui itu orang. Tapi kamu saya terikan, bujumu tetap ngombe, tetap buku apa, kelihatan tidak fokus mendengarkan. Kamu saya ini tetap aku belajar, ya, nak nyapu tetap nyapu, nak wianan tetap wianan. Akhirnya kan kamu menambah itu bukan niat menambah jumlah tuh lah. tak pegat, maksudnya kau tak pegat orang burung menebut aku pegat. <laughs> Barang sudah kalimat kedua, bujumu tetap happy wae. Anak gue ya gue main Pokemon, bopo Pokemon, bopo. Tahu kan apa mana kamu tambahin lagi. Kamu sadar. Maka semua kalimat ini potensi takdir mengukuhkan kalimat tolak yang pertama. Akhirnya kedua itu menjadi penjelas, ketiga juga menjadi penjelas. Itu orang ngel-ngel ahli. Karena andekan dia ditanya juga atom telu apa satu. Wong oh, ngajen kuwa kok bisu. Tak omongi tuh ora kerubak baliknya, iki tak ini tak baleni menjam menambah jumlah tolak. Apa memperjelas? Itu tak ngel-ngel Kalau kali begini. Ya rokok ono aku. Karena wes ku ora melok ibu melok kanilan iki Tapi mau tidak mau. Makanya menurut saya pendidikan agama itu harus ada dan harus digaji. Saat iya ya nak mikir rantau gaji. Mulan cara kula setuju pengadilan agama hakimnya pakai KHI apa kombinasi hukum Islam kok sesuai pakai bu orang bukan nanti putus nang gue semua kalau ngelakoni kok ngel ngel nah maka kan itu kan mungkin Semuanya itu mungkin. Mungkin kalimat tiga-tiganya menjadi diniatkan semuanya tolak. Paham ya? Dan mungkin kalimat kedua ketiga diniatkan sebagai tauhid penjel. Jadi misalnya ya sudah itu sama-sama mungkin apa? Sama-sama mungkin. Makanya oleh Nabi, kalau ada tiga dan kemungkinan itu istinaf maka menjadi sholat tiga karena semuanya insya Allah semuanya insya semuanya saya awal misalnya misalnya seperti ini uang utang duit lah mbak misalnya aku utang duit ini ya. aku utang duit satu juta terus saya teringat bahwa satu juta itu tidak cukup kemudian setelah tiga saya bilang dua juta teringat lagi setelah tiga saya tahu itu tidak cukup terus tiga juta itu menjadi berapa tiga juta kan karena kalimat satu juta itu saya sadar butuh saya ternyata dua. Setelah ingat lagi ternyata butuhnya Iya kalau kalimatnya bilang, iya aku utang satu juta, dua juta, tiga juta. Iya kalau kalimatnya satu, dua, tiga. Kalimatnya begini nyakang. Iya aku utang satu juta. Saya ingat betul kalau kebutuhan saya dua juta. Satu juta, satu juta. Jadi kalimatnya sama-sama tadi satu juta naik, kalau satu juta menjelaskan yang sama yang pertama. Ya makanya saya berkali-kali bilang penanya itu provokator. Makanya dia nak dikonco lagi provokator itu, itu sebenarnya kan pegatan rezeki, iya, iya, iya. karena boleh rusuh. Ketika potongan-potongan gak cocok ke istrinya, jadi pegatan itu kan wong tukaran. Penanya juga menprovokasi, karena nanti lama-lama jawabnya itu tidak hikayah tapi ini Tadi, lam kenapa budimu pegat? Kamu welek keriting, welek ragilem nur, tak pegat. Jika emosi dia ini menjadikan insya maka kata itu menjadi dua. Jadi itu temu Habibi takut. Iya Tidak, Nah, saya orang tak pegat, pegat lah, semua. Sebenarnya saat itu dia hikaya, menghikayakan tolak yang sudah terjadi. Memang dia dalam proses sidang tolak dan dia juga pernah melaporkan tolak. Ketika menjawab pertanyaan itu karena pertanyaan apa mengekspresikan tolak baru apa menceritakan tolak masa lalu. Bisa dua-duanya. Karena melihat tekanannya itu. Nah kalimat yang berurutan juga seperti itu. Kalimat yang berurutan juga. Makanya hati-hati. Kecuali diberi atap. Diberi atap dari anti tolikon. Wa anti tolikon, wa anti tolikon. Kalau nggak ada atap itu, potensinya itu adalah tauhid. Tapi karena ada jeda, potensinya juga apa insa eh, insa itu. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi bayangkan misal, makanya saya, saya katakan tadi tetap fikih pun butuh psikologi manusia, butuh kejiwaan seorang manusia. Biasanya tadi kita cerai itu karena apa? Coba? Tapi kalau cerai karena istrinya itu selingkuh, kamu marah besar karena istri kamu kamu juga setia ternyata Wianan sama lelaki lain terus janjian kongkoi-kongkoi di kafe cemburu atau kamu sudah mengingatkan beberapa kali kalau oleh digonjek lanangan digonjek lanang nah kemungkinan tokit dengan jumlah ini satu tinggi insya kalau kasus ini karena nggak mungkin orang mangkal kok kepengen nogat pisan makanya sama-sama kalimat anti tolikon anti tolikon anti tolikon lelaki yang nyari-nyari salahnya istri dengan melafatkan itu tadi gue ketemu di kantor yang skornya cantik 9 sama yang marah karena istri karena istrinya selingkuh itu kan tetap beda. Yang satu terkontrol akalnya, mau nyari-nyari. Gitu. Saya Quran fa'in atau anakku anakum falatabuhu adiknya Sebenarnya perempuan itu sudah taat sama kamu, tapi kamu itu nyari-nyari salahnya karena kamu punya kepentingan mendelegitimasi tadi, mensingkirkan si skor 4 6 ini. berkuas dua alternatif skor 9. nanti ini jadi itu butuh siap dulu dong, santri itu ya nakal. Ya tapi takdiri pangeran maka kalau kamu nanti nak jadi kiai, rasan itu jadi kiai aku, jadi kiai, jadi toko. Orang harus juga tuh kali gini. Ada orang ikut partai Nasdem, dia loyal sama Nasdem karena partainya Nasdem. Tapi ketika PDIP maupun Golkar menjanjikan tempat yang lebih istimewa, dia loyalnya tuh loyal rutin karena dia sudah mau dapat tempat yang lebih diutamakan atau dispesialkan. Makanya kalau dalam ilmu toreko orang harus punya guru satu, dia atanya ya harus guru satu, di hatinya guru satu karena tadi sekali enggak itu pasti bias, sama? Bias. bias. Karena sebetulnya tadi kamu itu hanya tempat sementara. Sebetulnya di hatinya itu ada ada Nasdem, ada Golkar, ada P3, ada dalam makanya ada dalam ilmu toreko itu keras sekali menyangkut aturan guru. Kamu sekali punya guru satu harus sampai kamu usik, gak oleh pelengahan. Karena Fakama fa'inal mahabbah latas bali syirka karena mencintai itu nggak boleh mendua. Karena aturannya itu, ya dan itu kelihatan memang polanya. Akhirnya apa? Ngaji ya ora tenanan karena dia bayangkan kalau di pondok ini. Setelah di pondok ini juga nggak tenanan karena bayangkan di pondok ini. ya, kesalahan di hatinya dia. Tapi dia ya sudah akhirnya Yon Saul nyari-nyari alasan. Mau aku mundur itu rapati karasan, mari pondok itu terlalu ketat. Sing jenis regep mungkin nyalahkan ya ketat tapi sing jenis rasa rekep nah ono podo ketat Dan itu akan kamu alami lah yuk. Ya, Ini normal. Makanya orang-orang alim itu didikannya hanya satu ikhlas. Karena kalau nuruti psikologi manusia itu kuat. Dunia itu kuat. Iya. Sama kamu di kampungnya. Kenapa kamu kerasan di naruhan ya karena dua pilihan imam mencintai naruhan menjadi buta wa imam karena belum ada kampung lain yang mau nampung kamu nah ada kesiapan <laughs> wah itu Nah, sebetulnya masalah fikih ya seperti itu. Mau tidak mau melibatkan pesantren. Makanya tidak ada orang berkah kayak orang ikhlas. Uang pintar orang nggak ikhlas rusak. Ya kan ada. Sekarang bayangkan, sama-sama mengatakan kamu terceraikan, itu mesti ada dua. Imma kesalahan itu ada di suami, memang dia nyari-nyari alasan untuk mencerai. Wa imma kesalahan ada di istri. Itu gampang sekali analisis Nah, maka kalau terbukti istri itu selingkuh dan suami marah, maka kemungkinan tiga kalimat ini diulang untuk menjadi satu dan baik. Oh, iya, Karena dari emosi yang memuncak, no? Memuncak. Masalahnya mau tidak mau kita analisis seperti ini, kalimatnya diulang tiga kali. Kan mungkin saja tetap maknanya satu kayak tadi. Kamu istri kamu itu gak salah gak apa, gue ke kantor, ujung dia ya santai, ya mas, gak ngeteh, gak terus terus. Biasanya jalan teh, cangkeman kok mergo sebetulnya istri gak salah sama sekali cuma aku ngerti gue mau kecewa kok bujuku sing elek iki orang nang kantor <laughs> nah terus akhirnya Bulan Quran agak sulit apa tenan. Kulo mau maca fa'in atau lakum fala tabu ini sabila. Akhirnya cangkeman tak pegat. Karena kesalahan kecil tadi kecangkeman kita tak pegat. Terus yang wedok karena merasa ada ada masalah kan happy aja cara dulu TV ya diterusno. Hmm. Cara ada terus tak pegat gue. Kalimatnya nggak usah pakai atap. Berhubung tetap cuek suaminya tak pegat. Ini kemungkinan besar saya yakin dalam konteks ini kemungkinan besar itu talaknya satu. Karena dia mengulang itu setelah melihat istrinya dapati memperdengarkan. Diulang lagi juga karena dapati respon. Itu beda dengan kemarahan ketika terbukti selingkuh. Kemarahan mengulang itu kemarahan saat mewujudkan tolak baru, mewujudkan tolak baru. Maka ini kita jumlahkan dan menjadi tolak batin. Artinya gini, mau tidak mau dalam konteks lafat yang bias ini, mau tidak mau kita akan analisis, mau tidak mau. Sebenarnya kita ya kurang pegawaian, kalau di pucuk mikir. Tapi masalahnya kita ini ahlul ilm yang mau tidak. Lihat saya ini, cakep mau, lanang aneh mau. Cara kita kok ini. Lah mau niatem telu apa sih? Ya mbuh Gus wong jenenge kula musik ngomong wae bar saiki dene sing lakoni wae. Bingung karena dene dhewe ya ora pati akal kan wong bingung kan apa. Wah kan ngono. Kula bolak-balik anake Pak sering suwar kula ya, perkara kasus-kasus. Ya ini jelas ya, mon ya. Kula waca malah ya sampean pun sampean waca tak viral ya. Wa in qala anti tolikun anti tolikun anti tolikun wa takhallala faslun kemudian terselingkan oleh pemisah fasalasun. Wa illa, nah ini masalah problemnya. Fa ingkoso data dan dia melafatkan keduanya mentauhidi kalimat pertama karena nggak diperhatikan apa fawa tidak. Iya. Awis tiknafan atau dia semuanya dinayati mengawiti masalah. Cara bahasa insa mewujudkan kalimat itu sebagai kalimat baru istinaf itu sebagai kalimat baru ya maka fasalasun maka bisa menjadi tiga, tiga. karena setiap mengatakan anti tolikon Ya kamu saya ceraikan. Kemudian ngelafatkan kedua, niatnya juga memulai ulang. Berarti kalimat ini kan muncul satu, muncul dua, muncul tiga, maka menjadi ini. Nah, kalau yang takut kan enggak, kalimat itu satu. Kemudian dia ingin diperhatikan kalimat itu, dia banterno. Nah ketika banterno sebetulnya ada niat menambah jumlah supaya direspon. Itu juga yang ketiga. Semua ini kan mungkin, apa? Mungkin. mungkin. Makanya potensinya ya bisa satu, bisa tiga. Terus wakata in atlaqa fil azhar begitu juga pasti tiga ketika dia nggak tahu maksudnya gimana. Bahwa oh, aku yo niate piye, tapi kalimat itu keluar tiga. Makanya bingungkan ya tadi misalnya misalnya tadi misalnya contoh keserian tadi misalnya habis bilang ke Ali dia aku juga no uh, eh, uang atau saat aku utang duit tiga. juga terus ketika jeda saat juga sak juta apa sak juta tetangga itu menjadi penambah apa menjadi tauhid apa menjadi penambah apa menjadi tauhid karena dalam bahasa Arab sama dengan bahasa Indonesia kan kalau dalam bahasa Arab kan masih Bama minat tauti love diyun jadi mukarroron kakau ligat biji biji jadi tauhid bahasa Arab itu lafat memang diulang kayak apa tidak dukatil ardu dan jadi ya bahasa Arab problemnya kalau tauhid kesusastraan ilmu balalwa itu kan memang nggak masalah. Tapi ini masalahnya ini hukum. Efeknya luar biasa kalau jadi tolak tiga maka bain dan halal lagi nunggu muhalil dan langsung haram karena ada ada idah bagi suami ya kan idah bagi perempuan kan wajib semua roti maupun bain tapi kalau bain suami tidak ada kesempatan rujuk karena ini langsung orang lain jadi nggak bisa nunggu idahnya kalaupun idahnya selesai kan harus ada suami lain yang menjimak mukhalin apa ya iya. tapi kalau jatuh satu paham ya terus dia di masa idam misalnya dua hari atau tiga hari dari menceraikan kan langsung bisa bilang rojak tugi iya, iya. perbedaan hukumnya kan ekstrim ya? antara bain dan tidak bain dan bain tidak bain adalah menunggu keputusan apakah kalimat kedua itu tauhid atau kalimat kedua itu insya paham ya jadi yang tenang saya mau misalnya ngaji kilatan bareng takut balem minan kum baru gue bangga pak khatam ah. itu tadi pindah gue uang nyongko kan grogi tapi aku belum kayatan atau grogi aku yakin apa Kau pikiranku gampang, aku sing mikir terus kecelok wong alim mikir kadang mikir potongane ra paham kok muni paham terus mikir. Iki ra urusan suudon, urusan fakta. Suudon cek apik, kadang gone keliru. Iki urusan mereka Mergo ya, gelem-gelem dan Imam Nawawi yang ngarang kita punya juga lebih ini tahu tahu fatwa ini karena dia meneliti muharrab di ya di Cigal ya tentu yang berani ya yang selevel yang berani bantah ulama yang selevel ulama makanya saya percaya betul sama Imam Nawawi itu dia bantahnya gini sama siapa alatnya Atu nazi unani Kokot korok tu arba amyati marro nanya uang, aku sih salah putih Aku muharrab muharrar empat tanah tuh Jadi dia sebelum Kitab ini sebelum aslinya akan kita muharrar Karangan Imam Nawawi iya, iya terus disadur beliau dari kita mukarram. Jadi kita melihat itu eh, itu pernah di digugat sama orang e, yang anda kutip tidak seperti yang di mukarram. Takut. Nah, Ini sinau sendiri. Setiap tiga atau tujuh. Hanya uang. Aku sinau sebelum empat Satu Saya masih ingat hal yang sama pernah dialami Bangun. Bangun itu sebagai dia besar Kadang orang yang akhirnya fasek beliau dekat kadang yang orang soleh beliau biasa saja suatu saat ada alumni itu tanya ya alumni atau kiai lain tanya kiai kenapa anda seorang kiai kok dekat sama orang yang bulat-bulat jadi ya, kamu jangan kiai pun tidak tahu nabi lima tahun mungkin ampun sepuluh tahun puluh lima tahun beri malah jadi kamu tidak jawab suatu saat kiainya setelah sepuluh tahun ya itu datang dia bahas harus didengar kadang mau fase ku ngomong soleh ku <laughs> kalau kiai tadi rasanya bangun masjid saya ngantor mina, sih bengak bengok rata umur masjid. Jadi sumbangan gampang. Saya kadang itikaf terus, amin ngusul ya rata nyumbang. <laughs> Intinya dia sadar ya gini. Jadi ternyata nggak semudah itu hidup. Kadang sih tawangannya soleh tapi nak cek urunan Indo menghindar. Sing sawane ning dalan-dalan cek urun gelem tapi mau itikaf. Iya. Akhirnya, nggih iya, Pak. Jebule gak angel dadi kelelai. Ya aku kiai wis suwi takoki. <laughs> Aku kiai wis suwi Karena seperti ini tuh gak ada jawabannya, Pak. Mau antara trauma dan ini syaratnya pinter ya ono trauma bareng apa? Trauma. Lah kuwi dikonco wong sopan, yo ya, repot. Nanti kongkon mesti nurut. Mesti ngenteni perintah. Jadi kan kue tukaran dijotosi uang, ngewangi kue ngenteni perintah pra Karena dia saking khusuknya itu gak pernah kreasi ya, Pak. Jadi sama kita sebelah nih sumur, ada apa kongko juga ya? Dibarno. Minta ini apa? Perintah. Ya, itu resiko. Ya saya ulang lagi ya. Jadi Oke itu angin-angin gampang, tapi menurut saya mau tidak mau harus melibatkan ilmu psikologi. Andai kan saya sebagai hakim mesti saya tanya, kasusnya itu min siapa? Kalau dari istri, Apalagi jauh kasusnya sampai selingkuh yang memantik kecemburuan. Maka potensi insa itu lebih tinggi, ya Potensi insa itu lebih tinggi. Karena kemangkelan tadi itu ingin mewujudkan satu hal yang sifatnya itu adab, hanya ingin memberi sanksi betul sama istrinya, sehingga nggak terima. kami. Ya? Tapi iya. kalau suami itu yang salah karena dia katut wilain, pasti memang menyalahkannya itu mencari-cari. Dia sendiri nggak pede dengan pilihannya itu kan tidak Pd iya, iya. memang dia mencari iya mencari kesalahan. ya tentu kalau dalam disiplin fikih ya itu semuanya mungkin ya, jadi kalau balik ini jelas nama anti tolikon anti tolikon anti tolikon kemungkinannya apa salasun Pak ingko sudah tak kita nih bahwa ya abistinafan salah sun wakada in atla kofin jadi singgal ngelo wong nek. Wa ing kosota lamun nejo sop wong bisa niati kelan nafas sing kedua, niati tak kidan ing naukiti kalimat sing pertama. Wa bisa lisati lan kelawan kalimat sing ketiga niati isni nafas sing ngawiti. Aw akas atau mulak malik. Ya fasintani mongko loro. Ya mungkin bulat ini kurang ajar. aku ketemu tak jengkong. Cara aku dari hakim tak jengkong. Talak ngel ngel wong. Modal gaji hakim tetap loh. Hakim mana untuk gaji lagi malah tuh obok Malah mikir kau. Enak kalau aku menisan terkenal dari iso jawab ora ono takok. Jadi <laughs> penting terkenal goblok penting aman kok. Aman. Potongan rafa paham kan ora ono takok. Malah penak mau uang rapi nggak ndongakno untuk disaroh ono pegatan karena innalillahi ngono aja. Atau dibalik begini. Orang itu mendingin Ya Pak Hakim, ketika saya bilang anti tolibon, yang pertama jelas wakoh atola kan. Kalau yang pertama kan ijma. Baik ketika mengatakan kedua, aku itu mau memperjelas. Mergo dekne tak omongi ora pati ngrungokno. Jelas berarti yang kedua sebagai tauhid. Oke. Nah, tapi kok kemudian anti tauhid ketiga? Ya nah itu tak niati meneh bar Jadi berarti jadi loro kan? Iya. Karena satu kalimat pertama jatuh tolak kan iya, kedua diniati tauhid nggak jatuh tolak ketiga memang dia ngawiti nah jatuh tiga Gak kurang ajar tuh ya mungkin Ya mungkin, mungkin banget. Jadi saya mau contohnya, gue tak pegat deh. Barang wangi e cek tulanan WA, berapa rapati belum. Terus ini mana? Gue tak pegat. itu jelas niatnya tau kan. Barang cawe doa mulai fokus di rumah no fokus. Pas di rumah no fokus, lala ekspresi ini mangkel lah buat Terus dia membuncah. Terus muni tak pegat. Berarti yang ketiga ini ya mana kan? Nambahin. Karena yang kedua kelihatan ya, tauhid karena ya tadi cuek saja. Nah, cuek ini menjadikan suami melafatkan itu hanya mengulang niatnya itu, lah Mengulang. Mungkin enggak? Mungkin. <laughs> Mungkin. Aku ada cari untuk Nabi. Wa ingko sudah bisa niati takidan, wa bisa lisati istinafat au akasa. Akasa maknanya kau sudah bisa niati istinafan, wa bisa lisati tak kita ya tani lihat bisalisati utawa niat lan kalimat sing ketiga, niat tak kidal ula ing ngono kalimat sing pertama fasal sun mung ketelu iku malah karuan keliru nak iku. Wong menika kok yakin. Pak, kowe kok muni tolak tuki ping telu maksud piye? Muni ngene. Tolak tuki pertama niat megat, tolak tuki kedua niat ngekeki tauhid. Tolak tuki ketiga naukiti kalimat pertama kan kemenculoten. Wong ketiga kok naukiti pertama, ya ketiga kan naukiti kedua. Itu iya. kan kemenculoten, wah. Oh. Berhubung menculot dianggap jatuh tiga apa? Jatuh tiga. Kok ya wabi salis tak kidal ula fasalasun. Wah, angel tenan ya. Lah anu ngono jenggung ya rasa hukum ya wong. Yo ya, jenggung ya kesuwen oh. Tapi masalah secara bahasa itu mungkin. Itu iya, ya, ya. ya memang mungkin. Misalnya contoh gampang nih peradaban, misalnya ngomong kang celok nama Ketika proses dicari, saya ngulang lagi, Kang Celono Mahfud. Kemudian ternyata Mahfud itu datang, sing tak perintah kedua itu nggak tahu kalau Mahfud sudah datang. Mau Gus bawa boleh Mahfud kan imah ditafsiri. Memang dicelok mana kan mungkin. Karena ada urusan baru, dicelok mana Ya mungkin celuan kedua itu mentau mentauhidi celuan pertama. Kan sama-sama mungkin. Kenyataannya misalnya Aku ngomong ini, Bapak aku naik di 20.000. Terus kemudian saya kepikiran, dulu aku mau pesen tukang naik Pak. ada lagu kepengen tuku aku juga." Ketika karena itu saya nyelok kedua kan memang nyelok lagi kedua. wah ima, wah ima ya kepengen wae misalnya nyelok pertama singkang pertama rapati pengalaman ngomong mana? Sebenarnya celukan satu cuma ingin ngulang saja. Kan mungkin. Hmm. Masalahnya tadi kenapa dianalisis ya? Karena sama-sama mungkin. Karena namun tolak tuki alasan kamu saat mereka tiga kali oh, orang lain meninggalkan tolak tuki, tolak tuki, tolak tuki. Oh itu. Nah sekarang muni pakai wawu itu ya, perkoro. Wa lah anti tolikun, wa tolikun, wa tolikun. Pakai wawu. Nah, tadi kan nggak pakai wawu. Sekarang pakai wawu. Anti uti sirau tolikun kepegat, wa tolikun nan kepegat, wa tolikun. Soha mukosa mukos juta bisa nih bisa alis lal awal bisa nih. Wa diswaru tawi ikilah kabeh gambaran fi mautu atin dalam wedok sing wis dijima. Kalau kala mung kala mengucap wong guna ing zauja. riha maring mau mautu ah. Patol kotor mongko pegatan dikuli halen kan saben-saben saat ini. Ayo ya mesti jadi pegatan musibah. Nyatan maksudnya. Aneh hukum tolak itu ngasai Perempuan yang sudah kamu jima itu nanti kan punya idah. Saya ulang lagi, perempuan yang sudah kamu jima, istri yang sudah kamu jima kan punya idah. Ya, jenenge sudah dijima, maka otomatis punya Tapi kalau sebelum kamu jima, ya sebelum kamu jima, misalnya duhur ini kamu kawin, paham ya? Maghrib atau Isya sebelum kamu jima sudah ketuduk kamu cewek anan ambek mantan pacarnya. Ada WA ini mangkelong ini lah Wis mas urip kowe sentek, sentuk bedes. <laughs> Aku rek donga ke pangeran untuk sampean jebule urip entek untuk bedes. Kowe roh aku kan mangkel. Apa? Mangkel. Mana kan WA-ne ngene, apa maunya Tuhan? <laughs> Kowe kan santri mantel dua kali, tersinggung pangeran sudut no. Dia ya tersinggung beda darah di Ya terus yang muni anti tolikon, anti tolikon, anti tolikon. Karena ini tidak mau tua, tidak yang kamu wati kan berarti Sekali kamu mengatakan anti tolikon itu langsung pegat. Paham ya? Yes. Langsung pegat dan menjadi orang lain langsung. Karena ini tanpa ida. Paham ya? Artinya meskipun kalimat tolak itu tiga gak mungkin jadi tolak bain. Karena ketika kamu bilang tolak tuh, ini sudah jadi orang lain total. Hmm. Kamu kan tidak ada masa rujuk. Paham ya? Nah, ya perempuan yang tidak kamu jima itu sekali kamu cerai kan jadi orang lain karena ada ada ida iya. ya ida ida berarti gak ada rujuk langsung jadi orang lain disebut ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuruna famalakum alaihinna min iddatin ta'latunna saya ulang lagi ya hukum pokoknya ida kan gitu Maksudnya kamu loh yang nggak punya ide. Kalau perempuan tadi nggak masalah, tetap dia punya ketentuan sendiri. Ini kan tentang kamu loh. Nanti ada ida roti kan ada masa dia ida. Kemudian di masa ida itu setiap saat kamu boleh masanya Masalahnya perempuan tadi nggak punya ida. Langsung jadi orang lain kan. Kalau jadi orang lain ketika kamu mengatakan anti tolikon maka tercerai. Ketika kamu ngulang jadi dua kali, tiga kali, nggak mungkin jadi tolak bain. Karena syaratnya tolak adalah jatuh pada istri. Sementara ketika tolak kedua sudah sama sekali tidak seorang istri. Makanya kata Musonab, jika itu kamu katakan pada wiril maltuah, maka mesti jadi satu. Tidak ada gunanya kamu bilang tolak tuki, tolak tuki, tolak tuki. Ketika kamu bilang tolak tuki kedua kan sudah orang lain total. Sudah tidak mahalat tolak, Oh, tidak mahalat tolak. Karena dia jadi orang, lain. Total ada totalnya. Padahal syaratnya tolak harus jatuh pada istri. Makanya kata Musonab, apa wahadi surah fi mautuatin paham ya faloko lahunna li ghairiha fatal qatun di kulli hal paham ya karena tadi sudah jadi orang ya kelangan semuanya momen-momen itu sentuh ya mau contohnya mau kula di konco orang dukul pekatan itu gara-gara lucu konco kula akrab rabi wis rapati cocok muga jodoh jadi anak bapak ya, ini ada kiai dari anut bapak. Sing cawe itu ya rada anak Ibu musola, ya mau anak bapak. Buaran ketemu ibu, nak cari mitos desa di sihir wong. Rora ini sing lanang kok gerdu aja. Oh ya banyak nelayan tenan gak jago ya rora Kan katanya ada katanya ilmu gitu itu jadi ya mantan pacarnya gue gue bodoh ngopi nggak tak dulu apa. Iya. nggak bojone kok ora kudu. Dadi gerak gerak koyo wong roh. kayak cawe itu ketakutan kayak roh buta, buta hijau kayak roh apa ya? kayak roh buta ijo, koyo roh kolor itu Ya jenenge manusia kan tersinggung. Ya aku setan tapi kok kono. Aku takut takut. di kamar lu curi curi Galuk Wes ora ketara kan. Lah lucune ketara ora gawe-gawe bosan. Tapi yang mantu kancaku yo ya ganteng, mripate yo ya loro kita ya normal kabeh. Akhirnya mangkal ya malam itu juga dicerai. Dorong ya cepat dicima. Nah seperti ini itu artinya kan kalimat cerai pertama itu ya sudah cerai saja. Dia tidak bisa membainkan istri ini kan hmm. karena syaratnya bain adalah dia masih berstatus istri, sementara yang belum diceraikan dia tidak punya iddah berarti sekali cerai satu sudah orang lain iya. kan nggak mungkin menjatuhkan tolak sama orang lain maka dari musonep buat kalimat tolak tolulah kalau sama huirul mau tuah ya tetap fatal kotun dikul lihal lah fatal kotun dikul lihal tetap terjadi satu tolak karena kalimat tolak kedua ketiga nggak ngefek paham ya karena bener-bener orang orang lain Kan kowe ra iso rujuk. Betul dek itu tak rujuk ra iso enggak ada idat ya. Langsung selesai kan apa? Selesai. Ini apa wa di suratu fi mautuatin falo qala hunna liwiriha fatal qatun bikul ya. Wes. Walau kala lamun ngucap sapa wong liwirihi maring liyane wong. Jadi tanggal sepuluh ya boy, sesuk wis tolak mari pusing. <laughs> Ya, tapi ada pusing ben ketok mikir. Ah, akhirnya ilmu fakir itu ya gampang. Ana ora iso ya sangi goblok kali ini gampang. Ya mau tapi syaratnya ya sangka iso jadi kok gak digampang. Padha sangka ora iso jadi sangka iso jadi sih, Anan iso sinau tenanan. Walau kola li indahol tidak rofa fa anti tolikon wa tolikon. Jika kamu masuk rumah, ya sudah saya katakan kemarin ini mau contoh toh umumnya contoh nanging kehidupan nyata, kue tak mulai menang kalau gue ada lapor masalah ijabah orang tuamu tak pakai. Biasanya lek di Indonesia dan kita nyata kan gitu kan. Misalnya kamu seorang suami misalnya nyari nafkah itu lewat utang atau lewat Dedeno inova yang BPKB Innova yang Innova itu milik mertua kamu. Biasanya ngancam istri kan, gue ada kode bokmu tak pekat kan gitu. Nah, itu jenis lek apa? Tak lek. Fanti tolikon wa tolikon, gue tak pegat lan tak pegat. Jika kamu bilang, nah aku gak ada no BPKB Innova bukan ada orang tuamu, kamu fa anti tolikun wa tolikun apa fa anti tolikun fata kholat mau mancing sopo mar'ah misalnya hanya fatah kholat di sini yang penting dia memenuhi kriteria taklek apa ya fatah kholat ya kalau contoh indah khol tidar kan ya fatah kholat fasintani mau luru filaso walau kola tu tuatin anti tolikun tolkotan ma'a tolkotin au tolkotun fasintani ini wong aneh bisa kue tak pegat sitok sing Sitok mau ono kancane sitok. Kata kok ono kanca barang itu, lucu. Ya sudah berarti loro kan. Kalimatnya gini tak ulang tak baca dua kalimat harus baca. Anti tolikon tolkotan ma tolkotin ya. Jadi maaf di sini kan nggak punya mudhafil ya. Jadi sebenarnya anti tolikon tolkotan maaf tolkotin. Kue tak pegat tak pegatan. Sing pegatan tuh Sito us di konco sito <laughs> iya, konco sito konco pegatan. Berarti menjadi berapa? dua pasintani yo. Atau mendingan ya anti tolikon tolkotan ma'ah tolkoton, oh. Kue tak pegat sak pegatan, sing pegatan mau di konco, ya pasintani mongko. Ya jelas loro, mau pegatan nanti konco akrab. Wakata hiru matu atin filaso. Nah, sehingga orang mendingan ini, walau pola ini tolkotan koblo tolkotin, oh badah tolkoton fasintani. Ini murah ini Oleh mendingan ini, kue tak pegat sitok, Sing sedurunge sito ku ya wis ana sito. Berarti kan tetep loro. Utawa mending ngene, kowe tak pegat sito. Sing bar sito ku ya disusuli sito meneh. Abak dah. Tau kok ya tetep loro kan akhirnya. Mergo kanca akrab sing ngarep sing guri kan tetep kanca. Ya. Wis ya jenggong. Ada jadi hakim wis ngono iku jenggung ya jenggung. Nah, bodone ayu ngono kowe dadi hakim. Wis pegat lah tak aku. <laughs> Nah, kalau nak kalau dikonco pengacara ngono kelakuan. Wah, aku Pak ono wong apa cerai kok bujurnya tak ngel. Bojone ati wis Biasanya kan ada masa apa? Ada masa apa mediasi apa? Mediasi. Anak Wah lek tak ngel ngel. Wah, yuk gampang. Kurang ngajar sih, lan. Biro-biro sing wedok yo payune gampang ae. Jadi kurang ayu, ya kurang ajar. Jadi itu ayu, cerai ini kayak apa? Karena lagi mirip di gue tuh marah di kendak hakim memang. Ya mekat ya kamu nih ngono. Ya tak pekat tol kotaan sak pegasan. yang sedurungnya sak pegatan gue wis ana pegatan sito. Kan berarti loro. Utawa muni au badah tol koton. Ya tak pekat sito, labar sito itu jadi ya seduri sito. Ya berarti loro kan. Iya. Terus ana sing muni ngene, wa tol sih, si iri ya. Aku ora tolko tanpa ada tolkotin, aku kablah tolkotin fagada fil Ya mesti wae kan? Kue tak pegat sitok, liane itu ya harus sitok. Ya berarti loro kan? Ono ono. Eh? Ya tolko ana tice lho. Saiki namune ning ngene. Walau kau la tolkotan fi tolkotin, wa aroda ma'at fakot tolkotani. Awil dorfa awil hisab, wadau tol hisab, au atla kau fatol kotor. Jadi mending ini. Dek kowe tak pegat sitok. Sing sitok mau duwe wadah sitok. Bar terus piye wadah. Pegatan ono ada bareng. <laughs> Akhirnya gue ya dianggap loro. Tapi nak muni wadah itu dianggap <laughs> paket toh, Paket. Paket ya dianggap sitok. Wes bulat-bulat. mana orang lagi pakai ora wali yang mikir gini ya angel. Nak salah salah pengira. Jadi misalnya tuh wong iku cara hukumnya apa kok ora pegatan, tapi ahli fikih ngukumi. Pegatan kuwi disalahno pengira. Ora repot bener orang digaji ini butuhnya wali. Engko wis mikir ini pengen kudune. karena orang ahli pakai orang keramat iku ngiri-ngirine wong. rugi ya Rob, jadi ahli pakai gak wali mengko kangilan teman Kangilan teman Kalau nanti muamuk berkoran pertanyaan ini rame-rame ada seorang artis ya terkenalnya gosip ya tentu ini gosip ya kita karena kiai kan tidak pernah gosip gosipnya itu eh, dulu pernah dikumpuli seorang pejabat era dulu era dulu ya enggak orang sekarang sudah ada pokoknya era dulu sehingga cerita katanya punya anak ini ya tentu masih gosip semua karena kita tidak tahu betul kebenarannya juga nggak perlu ingin tahu terus peneliti orang pegawaian tapi ya. sehingga cerita si istri ini ya semoga benar-benar siri apa semoga benar-benar si istri menuntut anaknya dianggap anaknya anaknya itu lainnya mirip lah salah itu aku dulu nih TV TV orang lainnya mirip pejabat yang tersangka mirip plak Bocah kan harus gede um Ya wis wis balik sih serai ini aku gaya gaya ini sih. Singkat cerita si si pejabat tadi berdalih, wah itu udah istisah, nggak tahu maksudnya. Terus si ceweknya tadi, karena dibilang istri ya belum mesti istri ya. Si ceweknya tadi usul di MK supaya eh, status bapak dan anak itu asal identik secara DNA lah. DNA tidak dengan status akad sah atau tidak. Iya, Jadi mirip teori di Amerika, di Eropa, sementara ada bukti apa? DNA. Ya, DNA. Oh kan rame, rame. Gue raro nyengir atau peneliti bukti, tapi itu rame betul di kalangan ahli buku. Beberapa ulama bukti uh, eh, mengkomplain karena itu menentang kaidah bukti. Kalau kaidah bukti kan nasab itu bukan DNA, enggak. Kalau aktif sofi ya berintisab, kalau enggak, enggak. Paham ya? Nah, kan gitu ya. Misalnya Zaid menzinai Sri, meskipun secara gen genetik 100% kan nggak bisa Sri ini anaknya bernasab ke Zaid karena tidak nikah karena nasab menurut kita hanya sah kalau lewat nikah Soal DNA identik ya identik, tapi nggak bisa secara apa struktur apa nasab. Eh, singkat cerita, eh, Rohame itu dulu beberapa kiai ada yang ketemu saya, ada yang ke saya, ada yang saya ke beliau beliau ram. Kami tanya, itu sebetulnya status nasab itu apa? Apa memang harus nikah sofi? Apa harus gen? Problemnya nikah sofi adalah jika ada problem ini menghadapi uang nakal. Nah, soleh sama masalah. Aku nah, boleh balik uang nakal ngeleng ngeleng. Malah nerap baru kau itu. Uang nakal lu bulat tuh apa? Oh, suara santri rawung awong beruang nakal tuh apa? Karena apa? Gak sesuai rencana Tuhan. Tuh cara hukum. Ya orang bulat ya misalnya ono wong wakaf pondok, bayangane sing ngamal itu kan ya digo terus, ya cara turu sakadari terus terus waktu ini pati kerjem jagungan kan sing wakaf bingung. Tak wakaf bingung ngaji diberi jagungan pati kerjem. Tapi sing wakaf peget tuh ya orang wani. Tinggal terminal ya kayak ini. Jadi akhirnya kan ngelo wong. jadi seperti itu. <laughs> nah ini singkat cerita. Kalau alasannya anak itu hanya sekedar nikah sofi, seorang lagi. Kalau alasan nasab itu sekedar nikah sofi. Kita juga kadang kita goblok. Jadi seorang fakih kayak orang goblok. Misalnya gini, suaminya itu karuan kerja di Malaysia agak pernah pulang. Terus rai, suaminya misalnya raine elek keriting. Kita tahu saya elek keriting, puasa iran. Nah terus istrinya di rumah, suaminya ya nyun sewu ya semuanya ratau ya wong roh di Malaysia, teman-temannya banyak ya saksi. Sing saiki hamil. Kue apa muni zino kan jerawan. Ya Nuduh zino kuwi pak Sanksinya berat. Iya. Muni halal wong karuan wong rok apa nek sing lanang ora mulai. Lala anaknya ya ora mirip blas. Terus kowe piye? Kalau terlalu fanatik, penting anak yo ya anak bapak, bapak sing opo? Ya sing ning akad sofi. Tapi bapak iku ratau mulai. Kita kan terus jadi kok goblok. Terus Terus kita nganggu kecerdasan sesuai teori medis. Nganggu DNA, nganggu identik. Kowe kodaf kan nyebut diem, kowe wong soleh kok. Kalau ini orang ngajak no DNA orang anakmu ae kan ngono. Nah, di zaman akhir itu kita sering ada ngadepin gitu. Akhirnya MK rapat. Jala NU dan Muhammadiyah sepakat itu disuruh menghentikan, nggak perlu ada keputusan hukum. Karena kalau ada keputusan hukum nanti akan bertabrakan dengan fikih Islam. Karena kepinginnya fakir. Agama itu kan sebetulnya gampang. Nak barang ra jelas itu hentikan. Paham ya? hmm. usah ono hukum. Sebetulnya enggak misalnya gini, tak warai kan ada di Kiai bin para pangeran. Saya andikan kok. andikan ya. andikan saya jadi hakim dalam kasus seperti itu, saya ulangi. saya hakim dalam kasus seperti itu. Dan hanya saya yang punya keputusan karena kebetulan enggak, enggak ada kiai lain atau enggak ada hakim lain. Nah, aku sama, agama misalnya sing bujurnya tamu Kowe gak mbek bojomu. Ternyata dia anak kowe ngerasa ora tau gauli. Yo ya Gus aku mangkal. Ya pekat. Selesai. Sebenarnya agama ini gampang. Enggak, ini kan dia ini mangkal mbek bojone tapi tetap kepengen bojone. ini ya dua empati ragu kepen zina, karena dia empati jenenge bojo. Ya dua kemangkelan nyatanya ra tau zina. Kemang-kemalan kemangkelan ini kan sebenarnya karena ikatan. Nah, solusinya gampang. Aku yang serah cocok ya pegat. Sehingga selesai kan? Nah, itu yang diinginkan Allah dan Rasul sebetulnya ya tadi atolaku marotan fa imsakum kan kelas. Ini enggak. Pertalian mau dibikin dengan carut marut seperti itu. Kita tetap menghukumi itu suami istri. Sementara urusannya jima sing lanang ngeklaim enggak. Sing wedok murah, tahu mulai pisan ngumpuli aku. Lha iku saiki anake. Wong pisan enggak. Tapi aku percaya kan kaya dadi goblok gitu. Sak keliru-keliru negen ya anak itu rakyat yang beras ngurus buang hmm. iki ora ireng Orang medis roh cara tau lara aku yakin aku lah bakal anak itu, masuk mutasi gen nganti mono-mono. mesti. Kan oleh rami mirip ku entek ngamek orang Jawa kok. Mana nabi itu unik. Nabi memang figur yang luar biasa. <laughs> Nabi unik. Kita mengalami Eh, penghakiman seperti itu. Jadi ono sahabat yang wong akeh, sahabat yang juga nyun sewu, ada yang dulu mantan orang kafir nakal, ada yang macam-macam. Ya cerita ya ada yang dulu mungkin saking orang nakalnya ada sisa-sisa nakal. Ya cerita ada ada gosip seperti itu. Jadi awalu ayatin pilihan turun ya karena itu. Di sing lanang soleh, soleh anteng. Tapi potongannya ya rapati sering loni bujuni. Ini itu menoya ayu Soalnya itu ono ono gosip kalau sing wedok di si A ya. Wis masyhur jadi gosip sing wedok di si A. Si B sing sebagai suami saya mulai resah. Mergo koyo eh, iya, iya apa? Oh, iya, iya. Jadi ya itu. Akhirnya jadi gosip-gosip. Si B itu ngaji Nabi tentu kan figur yang luar biasa wibawa. Jadi B ngomongin. jadi aku roh jenisnya tapi ini roh jenisnya kabel sahabat. Dan itu yang jelas gak sahabat-sahabat populer ya itu tadi beberapa soal sahabat awamus sahabat awamus sahabat yang dulu mungkin mantan orang-orang bulat tuh sehingga cerita terus nyuruh orang cek kono kaji nabi mau nawang lanang mulai kemudian di rumah itu melihat istrinya digagai suami lain digagai lelaki lain ya redaknya gitu Aro'eta ya Rasulullah lau anna rojulan wajadama ma'a rojulan Ya, ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau ketika seorang suami pulang kemudian tahu ada lelaki lain sudah di atas dadanya istrinya? Ya, Nabi itu, Nabi itu kan sebagai figur fikih, hakim, hakim resmi. Nabi siapa ini, ya orang itu duduk seksi papa, nah orang itu tak. Maksudnya tak ada satu kodap, karena bikin kok, bikin fitnah. Ya, sing tak kau ya balik loh, ya kalau kue kan pinter balik loh. Apa nanti? Boleh seksi, sekempar apa nah, berarti harus dibeli. ya nabi Boleh seksi, sekempar Nabi ya gak jawab. Nabi ora koyo kowe emosi itu juga. Nabi itu kan orang yang sempurna. Ya ora pokoknya ngono dari Nabi. Tapi nggak boleh seksi Nabi selabar terus gak ngaku. Nabi ya pokoknya ngono. Karena Nabi hanya pakai konstitusi. Kesaksian zina harus empat. Kalau ndak yang menuduh itu diarani kodat. Tapi ya santai wae. Bareng wonge bantah terus. Yo, ya, aku rasa keputusan itu ngono keputusan yang tadi pangeran dunia pangeran nah, nak nak rano wahyu keputusan itu nah, orang yang ngene tadi pangeran dan nabi tidak emosi santai Warang sing dikongkon takok itu ketemu ketemu B mau sing jan suami tenan tadi kan hanya aktor penanya tapi tidak punya kasus. Iya, Nabi jawab ngono Wah, gak puas aku. Kok kepinginnya itu Bung Dene sebagai ulama kan sing luwih mantel. Tak takok dhewe muara tenan, kok dhewe bareng nggak kok dhewe Nabi jawabnya masih seperti itu. Apa? seperti itu. Nah kemudian Nabi itu lucu. Ya, ya ini jeneng kasusnya sudah kelihatan. Yang tersangka namanya Syarif bin Sahma, yang orang soleh suami dari namanya Hilal bin Umayyah. Itu tentu tidak sahabat-sahabat yang terkenal, tapi kita kenal. Karena kita memang peneliti fikih. Singkat cerita terus Nabi itu begini uh, Nabi ganti ganti Yo ya, ngentah ini nganti pangeran di kota Sunan Hilal, tapi dia tetap bosan itu. Menurut saya Nabi itu luar biasa. Menurut saya pasti benar. Masalahnya kasusnya gini Habibie. Kalau persaksian pertama Rasulullah kok menerima itu bahaya betul. Bahaya adalah setiap suami yang benci sama istrinya maka bisa bikin tuduhan di depan hakim. Artinya nggak ada masalah dengan istri, cuma mangkel istri terus bikin tuduhan seling. Artinya kalau Nabi langsung percaya kan bisa dimasifkan semua tuduhan itu harus dibenar. Dan sebagaimana Nabi langsung membenarkan Hilal bin Umayyah. Malah Nabi tetap menolak enggak. Kamu penduduk harus punya saksi. Makanya, makanya Nabi tetap menghentikan eh, apa itu al atau alal mudai wal yamin alaman angkaro namanya penuduh harus punya saksi saksi terus dari nabi tapi keluar roh dewi nabi kalau buatin mungkin bodoh Terus kira bodonilah tuh. Masalah ibu itu mudah, penuduh harus punya sanksi. Kalau enggak kamu sahat. Karena penuduh harus ada sanksi. Kalau itu namanya khatul kodah apa? Jadi mulai ngenes. Ya Allah ini tidak ada solusinya kecuali engkau sendiri yang bikin keputusan. Jibril datang membuat cara lian apa membuat cara lian. Jadi pertama awalul lianin fil Islam itu kasusnya Hilal sama Syarif bin Sahmi. Tapi Nabi itu figur yang unik. Makanya Nabi itu luar biasa. Tapi Nabi sempat ngendikan secara ilmu medis. Ngendikan yang ini, ngomong sahabat-sahabat. So ya anak-anak lahir dulu. Nak bentuk ini, ini, Nabi itu menyebut sekian tiga kriteria. Aku lagi ingat betul, Nabi menyebut tiga kriteria. Yang disebut pertama itu sak. Sak itu apa? Misalnya dengkul, bahasa apa? Terus kedua alia. Alia itu bentuk bokong, bentuk pantat. Ketiga yang disebut Nabi itu bentuk mata. Nabi Zaman itu hanya menyebut itu. E, kalau matanya begini, ingkaan akmalal ainen, terus sahmal ibrin. Paling Nabi nyebut itu tiga kriteria, yaitu bentuk mata, bentuk pantat, bentuk betis. Kalau mirip hilal, ya berarti anak hilal. Kalau mirip sarik, ya anaknya sarik. Tapi Nabi hanya menyebut kriteria secara gen, bukan bukan masalah nasab. Seorang lagi bukan masalah nasab. Ketika itu anak lahir, ya harus sahabat yang kue kue kuein penasaran tinjek. Wih, mirip pikir iya. Ya udah dicek ya ya oke. Nah, ternyata semua yang disuruh Nabi Delok itu sepakat mirip Syarif bin Samad. Nah pertanyaannya adalah tetap saja secara prosedur nasab nggak boleh itu diintisapkan ke Syarif bin Samad karena nggak produk nikah sah. Kalau Hilal nggak ngaku juga nggak bisa. Iya, nyun saya ujungnya suami ya tahu jima. Mungkin ya sering. Isowa yang jadi nah, mani dari dia. Paham ya? Kan ya iso seenaknya apa? Bilang ke anaknya isowa Anaknya kan jenis suami kan ya pernah jima. Meskipun kadang istri ya nakal seperti itu. Akhirnya Jibril marahi detailnya nih Mat Muhammad. Suruh keduanya datang ke masjid, kemudian sumpah lihat. masjid akhirnya Hilal datang, sumpah empat kali ya Pak. Empat, empat kali. Eh, apa seperti ini kok. Eh, Waladina yarmun azwajahum Walam yakulahum suwada syuhada illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas sodikin ya innahu laminas sodikin Terus wal satu anna la'anat Allah in hingga naminal kadhibin. Jadi Hilal terus di depan masjid karena dulu gak ada pengadilan ya maka adanya masjid tempat publik dulu kan hanya apa Hilal datang ya Rasulullah saya bersaksi empat kali ini kan ayat itu tadi gini, orang yang menuduh istrinya zina, kemudian dia punya saksi kecuali dirinya sendiri, karena dia tok yang memergoi dia tok. Kalau yang mergoi empat orang kan karuan, tapi yang mergoi satu orang yaitu suaminya sendiri. Jika seseorang menuduh istrinya selingkuh, kemudian saksinya hanya dia sendiri, maka solusi membuat anak ini tidak anaknya itu satu, dia sumpah empat kali. Ya, Ya Rasulullah, misalnya kan Rasulullah rawuh pas itu. Saya bersaksi ya Rasulullah, disaksikan banyak sahabat bahwa saya berani sumpah empat kali bahwa tuduhan saya bahwa istri saya selingkuh itu benar, apa? Terus, dan anak yang terlahir dari istri saya adalah tidak anak saya. Itu ya itu sumpah sampai empat kali. Terus sumpah kelima, sumpah sampai bedek. Nah, saya siap disambar bedek kalau saya apa? bohong. Jadi mulai di sini ada sumpah pocong. Jawa Madura itu sumpah apa? Pocong. Makanya jago sarang ono sing sumpah ngono siap tabrak truk. Tak takut kena apa truk. Nak mobil sidan rapati loro. Perkara halus ya sidan ku halus ya anak berat rapati loro padahal ya padha wae. Ya pas tukaran tapi cuma enggak urusan selingkuh urusan sesuatu siap ditabrak truk. Ada orang bisa dicokel lah aku siap tabrak truk nganti ususku meler meler <laughs> saking mangkel ya jadi sumpahnya kan lima kali, berapa? Lima kali. Nah, terus wa drau anhal ada ba syada arba asyhadatin billah innahu laminal kadzibin. Paham ya? Terus wal khamisah terus anna wa taqawwi alaiha ingka minas sholihin. Terus si istri diceluk sama Rasulullah. Kamu berani sumpah enggak kalau kamu memang benar-benar gak zina? Itu di semua tarikh mengatakan si istri tadi sebenarnya sudah gamang sampai pucat. Pucat seputih-putihnya. Namanya orang salah kan pucat. Iya. Sehingga dia eh, konsultasi sama bapaknya sama padi-padinya dari cara Jawa lek aku tak ngaku wae aku tak ngaku wae daripada aku kena adat ini Rasulullah nggak main-main pasti direspon Allah allah tak ngaku wae terus keluarga besarnya bilang ini Allah tafduhi ahlati kamu jangan mempermalukan keluarga jadi sebenarnya si istri tadi mau ngaku cuma ketika konsultasi sama keluarga mereka jawab Allah tafduhi ahlaki kamu jangan mempermalukan apa keluarga hanya dia tetap tampil dengan kebohongan tadi. Sumpah apa? Ya. Sumpah lian dan dia bilang, saya bersumpah bahwa suami saya bohong dalam tuduhan itu pak. Iya. Sumpah kelima saya juga siap kena ada Allah jika saya yang bohong. Dan suami saya ben, ben. Terus kata Nabi, nah semenjak itu ada lian. Makanya tolak apa pemisahan suami dan istri itu bentuknya banyak karena meninggal ya terpisah, karena tolak ya terpisah, karena fase ya terpisah, karena lian juga sama Nabi Fafur Rikobina Keduanya dipisahkan dan anak ini nggak bisa intisab ke nikah sofi ke iya, bapaknya dan haram nikah selamanya lama. Jadi dua orang yang pernah sumbalian itu tidak halal selamanya lama. Jadi nggak ada rujuk, nggak boleh nikah jadi pokoknya haram selamanya lama sebagai hukuman. Itu ayat lian yang pertama di surat apa? Surat An-Nur ya. ya tapi tadi uniknya Nabi itu memutuskan dua kali. Satu bernuansa keabsahan hukum hukum positif ini. Kalau nggak ada saksi saya tetap nggak mau mendengar karena kamu muda ya harus ada. Tapi uniknya Nabi tetap bikin kriteria ya tadi. Nah bentuk ini ini ini paling nggak naik. karena ya memang gen itu pasti polanya ya. Ya ada polanya kan masa mutasi gen se ekstrim itu. <laughs> Paham gitu terus. Ya angel Iya. Tapi tadi sebetulnya umpama wong dianut Nabi itu selesai. Kalau kamu ragu sama istri kamu, cerai kan selesai. Nanti kamu gampang kan kepengen nyekel itu, kepengen ganduli. <laughs> Sebetulnya ya bener Nabi tadi. Suaminya kan tahu betul istrinya anak kalau dia ini nana pasti keluar nih ya. Ngapain dia iskal cerai kan? Hmm. Paham ya? Iya. Nah ini enggak rata-rata penanya itu gamang sama istrinya tapi tetap kepingin itu istrinya. Hmm. itu yang ngono lapor nak sing lanang anu itu lapor tapi ya kepingin itu tetap suaminya. Jadi gamane ini gini. Gini ku Gus kesana tujuh mari sangka kali, ya tetap tujuh kula ya tetap juga harus sama merantau duwe akeh dadi kepingine itu. Ya mana ada terus lanangan ngono jadi ya, ya itu semari ruwet. Nah, cara Quran kan enggak. Ya satu lagu marutan fa imsakum bi ma'ruf atas sebelum kan kalau gampang kamu punya bukti dia nakal ya cerai saja kok repot. Ora cocok ya. Nah. Ya cerai tidak harus karena nakal, kali enggak cocok ngelama, enggak tahu dino tapi sampai nyiram teh gue terus ini kan. <laughs> Pertama teh anget gue teh Pak Molak malik itu kan kemajuan loh. <laughs> Walau lah lamun ngucap sopo zaut, oleh ngucap ini nisfatol kotin, ngel ngel kau tak pekat separuh ya. kau yang mau edan separuh, separuh wali, ngomong Jadi anti tolikon nisfa tolkotin, dia tak pekat tapi separuh wae. Finish di tolkotin, tapi tak tambah separuh. Ya fatol kotin di kulit, kalau separuh tambah separuh ya sih Jadi ini kue tak pekat separuh, sing separuh itu wes separuh liane, berarti tak pekat, tak kan? Karena separuh ditambah separuh. Walau kau lah tol kotan tol kota ini. Kita tak pegat sitok, sing sitok mau wes ning luru. Wako sedama iatan. niatnya ku bareng no ya fasalah sur ketemu. Mergo dia, Kita tak pegat sitok, sing pegatan sitok mau wes neng bingkai pegatan luru. Niatnya menyertakan dua ditambah sah, Fasalah sur mung ketemu. Audorfan utawa diniati dorof awal kita tuh mau kamu jadi sitok. Jadi ini kita pegat sitok, sing sitok mau neng wadai luru loro apa nah ya wis tetep sitok sing barangnya mbok sitok cuma ning ada loro tapi kan barangnya tetep sitok au hisaban utawa niat hitung-hitungan matematika wa arafa lan ngerti sapa mutale go ing hisab ya fasintane mongko loro ya, kowe tak pegat sitok sing sitok mau ning loro loro ndi loro siji tambah siji apa sitok sing dibagi loro kan ora jelas ya fasintane mongko dadi loro Wa in jahila lamun bodho sapa wong ing takyin wa sedalan sapa wong makna fatal qatan mongko sak pegatan wakila sintani. Wa ilam yan bisa anurani atbat fatal qatan mongko pegatan sita wa fi qaulin sintani. In arafa lamun ngerti sapa wong hisabane hisab. Walau kala lamun ngucap sapa jawab ba'da talqatin paro pegatan fatal qatan. Aunis fai talqatin parone pegatan fatal qatan. Ila ayuri dakulane sun talqatin. Walasoh anak kalau ini satu kota ini tol kota ini satu kesan salah satu ansofi tol kota ini tiga soko seper separuh nih tolkoh tol tolkoh buat suruh suruh tol kota ini maksudnya gampang ini loh mereka li anak tolak layak alut tatit mereka tolak randing mau separuh separuh raiso dibagi bagi tadi kita bekas separuh deh ya sito nasi ya ya? setengah ya loro nah dia nak lurus tengah ya angka melebihi satu dianggap ikut berikutnya. Ya oke tak pegat setengah pegatan jadi sitok. Kita pegat siji setengah, siji seperapat jadi loro. Nah, loro seperapat, loro dua per tiga ya jadi jadi tiga. Mereka siroya. Siroya keberen? Gubren. Walau kola nisfu wasulusu tolkotin fatur. Walau kola li arba'in. Jadi ini dibujuk bujuk papat. Ya ono wong di bojo papa terus muni ngene, au kok tu alaikunna au bainakunna talqatan. Saya menjatuhkan satu tolak di antara kalian. Au talqata ini au salah saru arban. Waqa'a ala kulli talqah. Waqa'a ala kullin talqatun. Maka persatu dari istri tadi kena pegatan satu. Jadi Ya, kue di bojo papat Terbuat jejerno. Saya menjatuhkan satu tolak pada persatu dari kalian. Berarti persatu ya dapat satu satu. satu. Ya. Paham ya? Fa'in kosoda tauzi aku li tolkotin alihinna wa ini sintaini sintani wa fi salasin wa arba'in salasin. Kalau dia niat membagi tolak misalnya gini. <clears throat> Saya menjatuhkan tolak satu di antara kalian semua tapi niatnya itu, ya setelah situ aku bagi bapak, jadi engkau untuk serapatan. <laughs> Jadi ngel ngel aku. Pak engkau lah arot tuh benakun nabak dahuna lam ibal dahiran. Meskipun ngomong udah gak, boleh diterima, itu tangkap luar. <laughs> Walau kau lah semua kau lalu ukro asrok tu kama aha. Jadi semua kau lalu asrok tu nyekut orang enggak disiram siram asrtani marah wa anta gaya fa inna niat bahwa ing tolak ya kok wa illa falak. Jadi misalnya ini, gue di bojo Zainab Mbak Sri. Jadi bojo meloro Zainab Mbak Sri. Terus Sri bapak pegat sih. Sri kita tak pegat. Nah, terus bareng Zainab di situ ngowah-ngowah mendingan ini. Di situ ada Zainab terus mending asrok tuki ma'ah. Ya gue pisang tak koyok no Sri. Au anta au anti kahia. Kue Zainab nasibmu ya koyok Sri. Padahal yang barusan nasibnya Sri adalah dicerai diceraikan paham ya iya. maka kalau dia niat kayak itu adalah cerai ya kan tadi Zainab kamu kayak Sri mana Sri habis saja diter cerai iya. kalau niatnya kayak dalam hal tolak ya maka tolak. maka Sri ini ketah apa Zainab ketala? Iya. wa illa fala jadi wa illa fala itu Zainab kue itu koyok Sri ternyata koyoknya ada dalam masalah toh tolak Misalnya podo widoe, nak kue guling gosi, ya suatu saat tak pegat. Jadi kan belum mekat. Wakada laukola asyiro dari kalim ati. Walau laukola apa koyok ucap asyiro dalik misalnya anti kahia dan apa wakada laukola asyiro dalik ati. Maksudnya setiap mengakhiri apa perceraian ngomong. Asalnya yasiku sapa istisna u istisna titi solihi kelawan syarat soli istisna. sol mana nih langsung cari tolak rugi salasan ya syaka ma yasihu sapa istisna istisna bisa itisoli kelawan syarat mutasili istisna maksudnya mustasna ya orang mustasna ini juga apa mustasna. mustasna. Jadi misalnya tolak tuki salasan illa wahida. Kamu saat cerai tiga kali kecuali satu. Berarti jatuh berapa? Dua. Syaratnya ketika mengatakan illa wahidan langsung. Tapi kalau kamu bilang gini, tolak tuki salasan terus kamu rokokan, Bariku ngalor ngidul rokokan, jagungan, barang ngono getun. Eh, mau bujuk tak pegat telu kaki aja, terus ini. Eh, dik ilawatidan. Nah, itu berarti tidak itu isol ya. maka tetap jatuh di tiga syaratnya istisna sah apa bisyaratit isol ya, pak harus langsung lawala dulu lan ora bayo apa tatu tanah fusin ambekan kanggo ambil nafas misalnya tolak tuki salasan oh, karena wis wong tuwek semengges-mengges paham nggih jeneng pegatan itu kan panik toh panik wah bareng mengges-mengges untuk terus muni illa wahidan tapi hanya jeda untuk ambil nafas maka masih dianggap mutasil paham ya mana ini mutasil apa istisnanya sah paham ya wala dulan pusak satu posak pusin ambekan sak nafas wa ayin dan ambekan kesel lan ayin makna apa kesel kata sini Quran walam ya ayat bukhol khalqihinna dikodirin ala ayyuhiyal mauta itu lebih kalau sallam sama wal ardo walam ya ya dan mana nih kesel Jadi apakah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi Kemudian Tuhan yang terbukti menciptakan langit bumi dengan segala isinya Dan terbukti tidak capek apa? Terbukti tidak Masa sekedar membangkitkan manusia tidak mampu Wong gawe langit bumi, Mars dan sebagainya wae tidak capek Padahal sedasat itu masa Sedasat itu, itu walam ya ya Masa Tuhan yang seperti itu tidak mampu membangkitkan orang mati. Kultu ngucap sopo ingsun wa istaratu lan den syarat napa ayan niat niat sopo wong alis sisa isi tak qabla faro bil sirungi entae kalimat sumpah filaso. Jadi gini termasuk syaratnya lagi bukan sekedar mutasil. Ya saya ulang lagi, syaratnya lagi bukan sekedar mutasil. Dari awal kamu bilang salasan, dari awal kamu bilang salasan memang niat mau ada isis Paham ya? Iya. Dari awal kamu bilang jelasan kamu sudah niat mau ada ini. <laughs> Tapi kalau kamu tidak niat sama sekali, memang niatnya tiga, maka tetap jatuh tiga. Dan istisna itu nggak ada guna gunanya, karena dia penyusulan setelah hukum itu final, apa? Ya kan? Berarti kalau kamu sudah niat salasan, kamu ngistisnakan kan hukum ini sudah final. Terus kamu susuli dengan ilah itu tidak ada gunanya, apa? Tidak ada gunanya. Karena kadang jatuh tiga, apa? kadang jatuh. Makanya syaratnya lagi kata Imam Nawawi apa? Iya. Dia harus niat sebelum semuanya selesai. Wa istarotu nanti syarat apa ada mustihroki orang anane oleh ngentekno istisna. Mane walau kola ora oleh menitolak kuki salasan illa salasan kamu tak pegat tiga kecuali tiga nggak boleh. Artinya ya malah jatuh tiga karena ya sudah karena istisnanya nggak ada guna. Walau kala lamun ngucap sopo wong anti tolikon salasan Walau kola anti tolikon salasan ila sinta ini wawakidatan fawakidatan wakila salas awisna ini wawakida ila wakida fasalasin wakila sinta ini wawa te istisna imin nafsi istisbatin saking nafrano istisbat wa aksihi lan ora anane istisbat jadi misalnya itu nggak itu saja gampang ya kamu tak pegat telu kecuali loro berarti jadi satu kan jadi satu wawa kita tan kecuali sitok iya berarti ya jadi saat fawal kita maka jadi satu anti tolikon sarasan kecuali dua dan kecuali satu berarti kata wakita enggak dianggap wakilah salah wakilah senain wawahidah ilah wakita fasalah ya tak pegat sitok tetapi kat sito kecuali sito wakilah sintani wawah min nafsin Wawa tu istisna min nafsin ku isbatul isbat wa aksihi lan wali enak min isbatin ke nafsin kalau kau lah salasan ilas naten, kita pegat telu kecuali loro. Kecuali loro ilah tolkotan, kecuali sak pegatan. Pasintani monggo jadi loro. Kita pegat telu kecuali loro. Kan jadi sitok nah. Kecuali sitok balik nah. Al salasan ilah salasan ilas nata ini fasintani. Wakila salasan wakila tolko. Al komsan ilah salasan fasintani salah sun salasun salah sun ilamis faton kotin fasalasun salah alasan Bingung tuh <laughs> Tajamnya bingung Musana pe bingung tangi bingung musana mulai wakila yuk Salasun wakila salasun itu yang saya megat kurang ajar Bulat emang ya mau bener aku Wah duduk enak Anong takok mau Kesunatan jenggung ya Tak pikir ramu mungkin Anong pegatan Bulat itu Nah, ini sering terjadi. Walau kola ini anti tolikon insya Allah. Nah, ini sering terjadi. Apa? Anti tolikon insya Allah. Kita pegat insya Allah. Aw ilamnya sa'ilah utawa nak ora dikersano Allah. Anti tolikon ilamnya sa'ilah. Wa kosok kan itu semua atak lika yang talek lam yakok. Kita tak pegat insya Allah. Itu lam yakok. Kowe insya Allah maksudnya Allah ngersano ya pegatan ora ya ora. yang nak utalek bil masya ini tak taklikin. Eh, ngait no naklek wa itkin wa yaminin dan suka wa nadrin wa kulli tasarrufin walau kau langit ya toliku insya Allah mau Arab itu repot mesti didoros. Ya. Anti tolikun insya Allah. itu orang mesti pegatan. Iya. orang mesti pegatan, niatnya tolak tau Tapi nak menik ya toliku hewong sing kepegatan insya mau kau Mongko timbo tolak dilasa. Malah wakoa ya. Ya karena begini logikanya gini kalau memanggil itu artinya akan status. Iya. Ya saya ulang lagi tak warai rasa Arab. Awas lu ngono tenan. Utek kem, gawe utek sing warap. Ojo utek Jawa ngono ya, ya, ya, utek Arab. Ya kamu bilang ke istri kamu gini. Tolak tuki insya Allah. Tolak tuki insya Allah. Atau kamu bilang anti tolikun insya Allah. Ini kan ada hukum musnad dan mustad ilah. Ada satu setak bukan status. Ada satu keinginan kamu. Saya ulang lagi. Ngono ya, pokoknya nganggo utek Arab, utek utek wong alim. Pokoknya utek bodho sing kirno sih. Nganggo utek alim. Kamu saya ceraikan insya Allah. <laughs> kamu saya ceraikan. Berarti kan ada keinginan kamu yaitu menceraikan istri. Tapi ya tidaknya bergantung kersane. Maka ini tidak mesti tolak. Karena kamu masih menggantungkan dengan kersane Allah. Isowai kayak maksudmu itu. Juga yang ini, kue tak tuh kono Innova, insya Allah. Berarti kamu mengeluarkan keinginan ke anak kamu kalau kamu mau belikan Innova. Tapi kamu sadar itu tidak mesti. Maka hasilnya nunggu Insya Allah. Paham ya? Jelas ya? Berarti apa? Satu keinginan, yang hasil tidaknya bergantung Insya Allah kan normal. Iya. Nah, beda dengan panggilan yatoliku. Yatoliku itu kan mensematkan status. Iya. Apa? Mensematkan status. Maka status ini pasti sudah terjadi. Maka kata insya Allah tidak lagi bisa mengcancel status itu. Kowe eh, misalnya ngomong ini bekan camus wis mangkel kah? Hei eh elek. Insya Allah. Berarti kan kowe darahnya elek. Ya, ya. eh cah elek. Berarti wis hukumi cah elek. Terus kamu insya Allah, wis rapat insya Allah kamu wis celok, elek kan. Maka kalau kamu bilang ke istri kamu, ya toliku insya Allah, hei wanita yang terceraikan. Kan kamu mensematkan status dia itu terceraikan. Terus kamu nih, itu tetap Yakob. Apa? Ya, ya Karena kamu mensematkan status. Status. Paham ya? Iya. Tapi kalau yang pertama kan enggak ada keinginan kamu yang kamu lontarkan. Iya. Terus hasil tidaknya kamu taklekkan kepada insya Allah. Ya, jadi koyok ini loh, contoh gampang ku kayak hidupannya kangkang. Kalian kadang bulat itu penting. Misalnya ini, orang uang ditagih. Kang, utangku sesuk sahur. ini? ya orang tak sahur ini sahur. Maksudnya kan menggantungkan iso nyaur tak dikersano pangeran. Paham ya? Iya. Dan itu kok ya rapati Ini kau rapati gelurong. Bisa ya bisa tidak. Tapi nak ini. Hei Kang, uang sing ora tau. Hei, eh Kang. uang sing nak utang ora tau bayar, insya Allah. Cara sing dicelok harus mangkel lho. Kan wis disematkan status. Adene iya. nah, nak utang ora tau iya. bayar. Wah, ya? hmm. mangkel lho. Oh, mangkel kan wis status. Ya hmm. eh, bodoh, makanya anti tolikon insya Allah Alek. Yang bisa saja bisa pegatan bisa ndak. Ya karena dia dianggap apa? Alek. Tapi nak muni apa? Ya toliku Insya Allah wakoah. Kenapa? Karena tadi dia mensematkan satu status. Hei wong sing terceraikan. Terus muni Insya Allah. ini kan status terceraikan terlontar berarti menstatuskan bahwa istrinya berstatus terceraikan. Terus baru bilang Insya Allah. Insya Allah. Aku lagi ini anti tolikun ilah ya Allah. Yo, iya. tuh, tau ramelok ngelakoni. Iya eh, karena tadi ini ya jumlah musnad dan musnad ilah akhirnya yang utarakan keinginan apa? yang hasil tidaknya bergantung pada kersane Allah. Kamu itu terceraikan kalau kecuali Allah menghendaki yang lain. Ya fala mengkora jimi botolak karena tadi. Jadi gampangannya ono ono yang misalnya tuh. Nak rata mikir gak pusing. Ya udah jadi wong alim bodoh. Ya jadi wong alim ya siap bingung. Jadi wong bodoh ora bingung tapi tetap bodoh. Ya kalau insya Allah gampang ini ini kan gampang gampang. Insya Allah imutin tau rana cara Jawa. Ono mudin diundang undangan. Insya Allah ya ape teko. Ono kiai sibuk diundang undangan. Jadi insya Allah mau beda tok. ini ate ora teko. Ben ra disalah nomo ni. Jadi insya Allah ono lho. Insya Allah niat indo Tapi insya Allah niat teko. Kok uang nih Eh tak jajal misalnya. Kang, kok aku apa undangan mayoran, kan kowe tak undang. Nah, jare wong ra sibuk muni ini sawah iku arep. Arep teko. Tapi nak kowe ditagih utang. Utangku bayar, sesuk ya. Kowe muni ini sawah iku asline ngerti nek iso nyaur. Cuma sing nagih ben meneng. Paham ya? Terus kowe muni. Jadi sama-sama ini sawah iku motive macam-macam. Ya kira-kira ngono nek bab tolak kira-kira ngono. Paham ya? Paham. Ya? Ya tetep itu kan podo-podo muni. Insya Allah wong itu utang butuh ngalahno perhatian apa? Malah ngati nih ini kok nusalah nopo pangeran, aku kan tidak nyaur Kau yang Kaya itu saya lagi ngono ya to. Utek saya selek oh, Ya kok ono pangeran, aku ora iso nyaur ya berkorong. Jadi dia lempar batu apa lempar apa tanggung. Tapi nak Ape mayor kan sesuk nunggu dulu, ono mayoran besar. Insya Allah, maksudnya sok Islami wae ya. Oke, siap teko ini kan ngono, cuma ben sawangane Islami muni. Eh, jelas ya. Ya, jadi nak muni anti toliko ini berarti musnad, musnad ilah. Berarti dia mengutarakan keinginan yang keinginan itu digantungkan insya, Allah. Maka menurut kaul asoh lam kok atola. Tapi kalau dia bilang ya toliku, wahai perempuan yang terterekat. Ya, tolik mana sih ujung? Kenapa anda usah tak? Karena khusus perempuan. Karena dia korban kayak hamil itu kan nggak usah apa. Tak. Jadi bahasa Arab itu unik. Kalau mudakar itu tidak usah tak. Kalau mu'anas pakai tak. Tapi kalau jadi nama tertentu malah tidak usah tak. Makanya bahasa Arabnya orang meten itu tidak hamil lah. Tapi apa? Hamil. hamil. Orang haid juga haid. Nggak usah itu, Paham ya? Hmm. Orang apa Terceraikan ya tolik. Kemana tolik itu mau lucu-luculan kebetulan karena hubungan suami istri selesai. selesai. Nah, ketika seorang suami bilang, wahai orang yang terceraikan, itu kan sudah fonis, sudah status, sudah stigmasi. Corong Jawa wis ngecap, aku itu orang yang terceraikan. Maka bilang insya Allah tidak mengganggu status terceraikan. Maka wako afil Karena kamu manggilnya sudah manggil vonis. Nah, Beda dengan mengatakan kamu saya ceraikan insya Allah dia akan mengutarakan keinginan yang keinginan itu hasil tidaknya bergantung Allah atau ya, insya Allah sudah kan wes wes merasa no itu paham paham iya. pun pasun sakaf itu lagu wes suara sama katulah